Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ba'd Masih kita pada pembahasan tentang nawasib telah disebutkan bahwasanya nawasib ada dua macam yang pertama yang dia menasobkan dengan sendirinya dan yang kedua yang menasobkan dengan bantuan an mudmarah setelahnya. Dan yang pertama yang dia menasobkan dengan sendirinya disebutkan ada empat. Yang pertama an dengan syarat annya tidak didahului oleh ilm ataupun von ataupun yang semakna dengan ilm dan von, Kemudian kalau an didahului oleh ilm apa yang semakna dengan ilm ataupun don maka dia an bukan lagi sebagai an nasibah tapi an sebagai an apa mukhaffafah min ya an mukhaffafah min tsaqilah contohnya alima an sayakunu di sini an didahului oleh al alima maka annya di situ bukan an nasibah ya tapi mukhaffafah min tsaqilah ataupun annya masdariyah kemudian fi'il nah, kemudian an mukhaffaf min tsaqilah telah disebutkan bahwasanya isinya adalah dhamir sya'n aliman sayakunu alima annahu sayakunu ya, haknya kembali kepada asya'n kemudian jumlah fi'liyah setelahnya diarah sebagai khobar bagi an mukhaffafah min tsaqilah Kemudian juga telah dijelaskan bahwasanya kalau an didahului oleh dhanna ya, oleh dhanna maka bisa dengan dua sisi. Sisi yang pertama nasab dan yang kedua rafa. <clears throat> Seperti contoh hasibu Allah takuna ataupun Allah takunu kalau naso berarti annya nasibah. Kalau rafa takunu berarti annya mukhaffafah minas tsaqilah. Ini sudah dijelaskannya. Sekarang masuk ke lan ya. Iya. Lan. Betul sampai hilang. Hah? in subiqat bi'alima belum? Oh belum. in subiqat bi'alima nahu alima an sayakunu hiya mukhaffafatun min as-saqilah. Wasmuha dhamiru sya'n mahdhufun. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya an an-nasibah itu syaratnya agar tidak didahului oleh ilm, tidak pula ada dhanna. Terus bagaimana kalau ada an didahului oleh ilm ataupun dhanna? Apabila an didahului oleh ilm ataupun yang semakna dengan ilm, tidak mesti lafadznya itu ilm, yang penting maknanya yaitu apa yang menunjukkan kepada keyakinan. Seperti alima, ro'a, ya. ataupun yang lainnya. Contohnya alimaan saya kunu alima an sayakunu. I'rabnya ya alima jelas ya fi'il maud tansibu maf'ulaini. Alima adalah di antara fi'il yang menasabkan dua maf'ul dan fa'il yang mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Kemudian al mukhaffafah min tsaqilah. Ismuha dhamir sya'an. Mahdhuf taqdiruhu anhu. Ya. من سين حرف تنفيس يكون في المضارع مرفوع علامة رفع الضم آخره متصرف من كان الناقصة واسمها dan isimnya yakun adalah marda aliman sayakunu minkum marda ya kemudian khabarnya adalah jumlah minkum aliman sayakunu minkum marda minkum adalah khabarnya yakun marda isimnya yakun kemudian masal muawwal dari an wa ma ba'daha dan setelahnya itu sadun masadda maf'ulai alima menduduki menempati posisi dua maf'ulnya alima jadi masdar muawwal min an wa ma ba'daha sadun masadda maf'ulai alima menduduki posisi dua maf'ulnya alima ini takdirnya alima kauna mardha minkum ya alima kauna mardha minkum Fahiyya mukhaffafatun minas saqilah. Kalau didahului oleh alima, maka annya adalah an yang ditakhfif dari an yang saqilah yang ditasyid. Ya. Yang mana amalannya anna asaqilah adalah apa? Menasobkan isim dan merafakan khabar. Ya. Wasmuha dhamiru sya'an dan isimnya an mukhaffafah min asaqilah adalah bamir sya'an. Ini harus. Bamir sya'annya mahzuf. Tidak boleh dimunculkan bamir sya'annya. Ataupun isimnya an muhaffafah min asaqilah tidak, tidak boleh dimunculkan. Ya. Wal fi'lu marfu' kemudian fi'il yang setelahnya, fi'il yang datang setelah an itu dirofakkan. Kenapa? Karena kosong dari penasob dan kosong pula dari penjazm. Tidak ada. Karena di situ hanya bukan an-nasibah. Ya, jadi fiilnya marfu seperti aliman saya kunu. Hmm. Contoh yang lain, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum ila akhirih. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. jawabnya Nabi Musa ya. Wa huwa wa fa'iluhu khabaruha dia yaitu fiil bersama fa'ilnya itu sebagai khobarnya an mukhaffafah minat tsaqilah fi mahali apa fi mahali raf'in khobar bagi apa an mukhaffafah minat tsaqilah <clears throat> Kama taqaddam fi babin nawasih. Sebagaimana telah lewat pembahasannya pada bab nawasih. Di antara nawasih adalah apa? Inna wa khawatuha, ya kan? Inna wa khawatuha. Di antara akhwat inna adalah anna. Amalannya menasabkan isim dan merafakan khabarnya. Dan sama masuk di dalamnya an mukhaffafa minas saqilah. dan bukanlah syarat ya bahwasanya an mukhaffafa min itu mesti didahului oleh alim ataupun yang semakna dengan alima. Tidak mesti ini umumnya. Seringnya yang namanya an mukhaffafa min seringnya didahului oleh apa? Alima ataupun yang semakna dengan alima mimma yufidu al yaqin. Di antara contoh datangnya an mukhaffafa min yang sebelumnya tidak didahului oleh makna ilm adalah Firman Allah, "Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sini ada an, mukhaffafah min tsaqilah. Sebelumnya tidak ada. Ilm tidak ada pula yang semakna dengan ilm. Di sini disebutkan oleh penulis wal fi'lu eh, wa huwa wa fa'iluhu khabaruha ketika menjelaskan i'rabnya aliman sayakunu ya dia fi'il bersama fa'ilnya khabarnya berarti beliau menganggap yakun di sini adalah yakun yang tamah yang dia mencukupkan dengan rofaknya dengan fa'ilnya tanpa butuh kepada apa yang mansubnya karena karena yakunu ada yang naqisoh yang dia butuh kepada yang rofa sebagai isimnya dan butuh kepada nasabnya dan ada yang yakun ataupun karena apa tamah yang dia hanya mencukupkan dengan apa dengan isimnya ataupun fa'ilnya sehingga beliau katakan huwa wa fa'iluha berarti beliau menganggap di sini yakun adalah tamah dalam contoh ayat ini ya meskipun bisa juga dibawa kepada yang naqisah <clears throat> <clears throat> Dan biasanya kalau kana bermakna tamah itu datang dengan makna yujad atau yahsul maknanya hasala. Ini juga bisa jadi aliman saya kunu minkum Allah tahu bahwasanya akan ada gitu kan di antara kalian yang sakit. Nah itu di antara cara membedakan antara kana naqisah dengan yang tamah Kalau yang tamah biasanya terjemahannya apa? Yujad ataupun yahsulu. Kemudian fa'in subiqat bi dhanna fawajhan apabila ada an mukhaffafah min tsaqilah didahului oleh dhanna ini juga sama seperti alima ya ini tidak mesti dengan lafaz dhann tapi yang dimaukan adalah yang menunjukkan makna dhann ya sebi hasiba dan yang lainnya fawajhan maka boleh dengan dua sisi jadi kalau didahului an oleh alimah hanya ada satu sisi. Yaitu annya mukhafah min saqilah dan fi'il setelahnya marfu'. Kemudian kalau didahului an oleh dhon atau yang semakna dengannya maka boleh dengan dua sisi. Ya, contohnya di sini wahasibu alla takuna fitnah. Mereka menduga saya tidak akan terjadi fitnah. <coughs> ya dalam kiroah disebutkan dengan dua sisi kiroah. Ada yang nasab wahasibu hasibu takuna. Datang juga kiroah dengan rofa wahasibu hasibu alla takunu. Fitnah. Kalau dinasobkan eh, alima wahasibu hasibu alla takuna fitnah. Berarti di situ annya an-nasibah, ya kan? Kalau dinasobkan fil setelahnya has wahasibu takuna fitnah sebagaimana datang dalam satu kiroah maka apa? An-nasibah. Hanya apa? An-nasibah. Masdariyah ya. Kalau yang datang dengan rafa wa hasibu alla takuna fitnah berarti hanya apa? Mukhaffafah min Nah ya itu. dan di sana disebutkan sirnya oleh ahli nahu kenapa bisa dengan dua sisi. Insya Allah nanti anda bisa melihat penjelasannya pada syarah ya kawakib. Arabnya hasibu fi'lun wa fa'il. Hasiba fi'lun madin min akhwati dhanna. Tansibu maf'ulaini. Wal waw dhamir muttasil fi mahalli rafin fa'il. An harfu masdarin wa nasbin. Ini bagi yang menasobkan i'rabnya eh, seperti ini. Wala nafiyah. Takun fi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbi fatu akhirih mutasarrif min kana an-naqisati bimana tahsul. Ya. Berarti tamah. Fitnah fa'il wal masdar al-munsabik atau al muawwal min an wa ma ba'daha sadun masada sadda maf'ulai hasiba. Masdar muawwal dari an dan yang setelahnya itu menduduki posisi dua mafolnya hasiba. Takdirnya hasibu adama husul fitnah. Hasibu adama husul al-fitnah. Dibaca dalam satu kiroah dengan nasab itu ya Rabbnya. Warafa juga dibaca dalam kira yang lain yaitu kiranya Abu Hamzah, eh, kiranya Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai dengan rofa. Wa bu Allah takunu. Kenapa? Karena diposisikan hasiba di sini seperti kedudukannya al-ilm. Mereka meyakini. Sehingga ini mencocoki an mukhaffafah min Berarti Eropnya berbeda ya kalau rofa. Berarti hanya mukhaffafah minat saqila wasmu bamir sya'an mahduf. Ya. Dan jumlah setelahnya Allah takunu fitnah jumlah manfiyah, jumlah fi'liyah pada mahalnya rofa sebagai khobarnya, sebagai khobarnya. Adapun al-faqih dan selainnya itu lebih merojihkan menguatkan nasab Ya meskipun boleh dengan salah satunya. Yang lebih roji kata al faki adalah nasab. Kemudian wasan yang kedua, yang kedua setelah an. saham ini pembahasan tentang penasab yang pertama an. Di sini ada rinciannya karena an itu berbeda-beda. Ada an an nasibah, ada an mukhaffafah min Di sana juga ada yang lainnya. Hmm. Ada juga zaidah tambahan. Setelah lama, ya sudah lewat ya. Setelah lama hiniyah, setelah lama yang bermana hin. Seperti apa contohnya? Falama an jaa. Hmm. Kemudian yang kedua adalah lan. <clears throat> Dan lan itu fungsinya adalah linafil fi'lil mustaqbal untuk menafikan al fi'il al mustaqbal fi'il di masa yang akan datang. Kadang penafiannya sampai batas tertentu, terkadang penafiannya tidak sampai batas tertentu, tidak batas tidak batasnya gitu. Jadi lan itu didatangkan untuk menafikan perbuatan di masa yang akan datang. Terkadang ada batasnya. Contohnya ucapannya kaumnya Nabi Musa, "Lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa." Kami senantiasa akan beriktikaf kepada anak sapi ini kata mereka dan Israel hatta yarji'a ilaina Musa hingga Musa kembali baru berhenti. Berarti ada goyahnya di sini kan? lan nadrah kami akan selalu iktikaf beribadah kepada patung sapi ini hingga Musa kembali kepada kami. Di sini kan ya, penafian yang berlangsung di masa yang akan datang dan tidak dan ada goyahnya yaitu ketika Musa kembali. Dan terkadang penafiannya itu tidak ada goyahnya seluruhnya selamanya. Contohnya lan yakhluqu dzubaban mereka semua manusia meskipun berkumpul bersatu jin dan manusia tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat lanyah yakhluqu dzubaba di sini penafiannya selamanya tapi penafian yang sifatnya selamanya ini tidak dihasilkan dari lafadlan bukan tapi dari korina khorijiyah dari perkara yang khoriji perkara yang sudah difahami dalam benak kita oh saya tidak ada iya makhluk yang mampu menciptakan apa? Seekor lalat selamanya. Sudah difahami. Yaitu dihasilkan bukan dari lan. Berbeda dengan pendapatnya Zamakhsyari, tokoh Mu'tazilah, ahli tafsir tapi Mu'tazili. Beliau mengatakan bahwasanya lan itu litayid. litakbid kata beliau. Penafian yang sifatnya selamanya. Yang membawa beliau berpendapat seperti ini adalah akidah beliau itu bahwasanya Allah Swt tidak akan dilihat. Sehingga kata beliau makna lantarani kepada Musa, qala lantarani, wahai Musa engkau tidak akan melihat kami kata Zamakhsyari dan yang semisalnya itu selama selamanya tidak akan bisa melihat Allah. Ini batil. menapa yang batil dibantah oleh para ulama. Bahkan juga dibantah oleh para ahli nahu yang lain. Ini adalah klaim tanpa dalil yang mengatakan bahwa lan itu yufid at-ta'bid memberikan faedah penafian selamanya. Kata Ibnu Malik yang membawa Zamakhsyari berpendapat demikian adalah kidahnya yang sesat. Itu bahwa saya Allah tidak bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat katanya. Ini akidah yang batil. <clears throat> Karena bertentangan dengan nas-nas yang sahih dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Contoh lan adalah lan nabroha alaihi akifin. Lan nabroha alaihi akifin. I'rabnya ya lan harfu nafyin wa nasbin. نبرح فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصبه فتو آخره متصرف من برح dan dia bariha min akhwati kana termasuk dari teman-temannya kana yang amalannya adalah tarfa isma wa tansibul khabar merafakan isim dan masukkan khabar isimnya adalah apa? Ba'mir mustatir fihi wujuban takdiru nahnu nadraha nahnu. Kemudian alaihi jar majrur. Berkaitan dengan fi'il. Ya. Akifin khabar nadrah. Ataupun berkaitan dengan akifin. Ya. Alaihi muta'alai dengan akifin. uh, akifin khabar nadrah. Dan dia akifin mansub. Karena sebagai apa? Khabarnya daraha ataupun nadarah. Dan tanda nasabnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim dari akif. <clears throat> Kemudian wasalis penasab yang kedua setelah apa? An lan adalah kai al masdariyah وهي المسبوقة باللام لفظا نحو لكي لا wa taqdira jitu kai tukrimani fa in lam yuqaddar allamu fa kai jarratun wal fi'lu mansubun bi an mudmaratan ba'daha wujuban ya kemudian penasab ketiga adalah kay masdariyah sehingga dengan ini kita tahu bahwasanya huruf masdar bukan hanya apa an masdariyah ataupun ma masdariyah ada yang lain seperti kai dia juga huruf masdariyah yang melebur dengan setelahnya menjadi masdar. Batasannya kayak al-masdariyah adalah al-masbuqati al-masbuqatu bil lam lafza adalah kai yang didahului oleh lam yang terlafazkan. Contohnya likaila ta'sau. Likaila ta'saw. Ini Arabnya lam harfu ta'lil, kai harfu masdariyin wa nasbin. بعدين لا نفيه تأسوا فعل المضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رف فاعل من المصدر الأول من كي وما بعدها مجرور بلام تعليل ataupun majrur bi apa? Kay. ah, majur bi lam ta'lil ya. Jadi masdar awal dari apa? Kai la ta'sau. Jadi masdar yang awal dari kai dengan fil setelahnya itu pada mahalnya jar karena kemasukan lam ta'lil li li kai la ta'sau. Agar jangan sampai kalian bersedih. Ya. Ini jelas ya. Au takdir ataupun kai didahului oleh lam yang ditakdirkan saja, tidak disebutkannya, hanya diniatkan saja adanya. Contoh, jitu kai tukrimani, saya datang agar engkau memuliakanku. Di sini tukrimani mansub dengan kai, dinasabkan oleh kai. Tentunya apabila kita menakdirkan lam sebelum kai, yakni asalnya berarti jitu kai, cuma kita buang apa lamnya untuk meringkas. Maka i'rabnya ya kai harfu masdariyin wa nasbin tukrimani fil mudhari mansub bi kai wa alamatan al fathah wa fa'ilu musadir fihi wujuban taqdir anta nun lil qaya ya banul mutasil mabni ala sukun wa ali nasbin wa qulun bih jumlah fi'liyah eh, masdar muawwal min kai wa ma ba'daha fi mahalli jarrin bi lam ta'lil al mahdhuf Ya, bila ta'lil al mahdufa dengan lam ta'lil yang dibuang. Kenapa di kadang dibuang lam ta'lilnya? Ya, karena sudah tercukupi meskipun tidak disebutkan. Dengan sekedar meniatkan saja sudah tercukupi dengan adanya kai itu. Fa'in lam tuqadar alam fakai jarotun. Kalau engkau tidak menakdirkan sebelum kainya, tidak disebutkan kainya. Kalau disebutkan jelas, ya kalau ada disebutkan secara lafaz sebelum kayaknya lam ta'lil maka jelas kayaknya di sini harfun nasbin wa masariin. Tapi kalau disebut tidak disebutkan tergantung niatnya. Kalau kamu niatkan adanya lam muta'lil berarti kayaknya harfun nasbin wa masarin. Tapi kalau engkau tidak meniatkannya bagaimana? Tidak meniatkan lam ta'lil sebelum kai bagaimana? Fa illam tuqaddar al-lam fa jaratun. Kalau tidak engkau takdirkan lam sebelum kai maka di situ kainya adalah huruf jar. Kemudian dengan apa fi'il itu mansub? Wal fiilu mansubi an mudmarah ba'da wujuban. Maka fi'ilnya mansub dinasubkan dengan an mudmarah an yang disembunyikan setelah kai secara wajib. Sehingga contoh jitu kai tukrimani memungkinkan dua sisi. Tergantung niat antum. Kalau antum meniatkan sebelum kainya dalam taklil maka kainya harfun nasbin wa masdarin dan tukrimani fi'ilnya mansub oleh kai. Dan kalau engkau tidak menakdirkan, meniatkan sebelum kai lam ta'lil, maka kainya adalah apa? Harfu jar. Kemudian nasobnya tukrimani fil mudar setelahnya adalah oleh an mudmar apa? Ujuban. Berarti dengan ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kai adalah huruf yang mustarak. Mustarak bainan nasibah wal jarrah kai adalah huruf yang mustarak dipersekutukan antara huruf yang menasobkan dengan apa? Yang mengejarkan. Coba bisa difahami ya. Kalau sebelum kai ada lamnya, maka mesti kainya adalah apa? Harfu nasbin wa nasarin. Ya. Tidak boleh kalau ada lamnya kainya dijadikan huruf jar. Kenapa? Karena tidak mungkin huruf jar masuk ke kepada huruf jar lagi, ya kan? Sehingga kayaknya harfu nasbin. Adapun kalau tidak didahului oleh lam, maka silahkan diniatkan apa. Dari sisi makna tidak ada bedanya. Hanya dari sisi Arab. <clears throat> ya cukup, sudah habis waktunya insyaallah.